بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق المسلم على المسلم من أوكد الحقوق وجعل للجار حقا على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق المخلوق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناطق بأفضل منطوق وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه من سابق ومسبوق أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib para alim ulama muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan berbagai nikmat dan anugerahnya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti para muhibbin rahimakumullah at-targibu fi birril walidain wasilatil aqaribi wal jiran wa ikramil dhaif ini menggemarkan tentang bakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keluarga dan jiran dan lagi tentang memuliakan tamu Qala Allah Ta'ala واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكن والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a Beribadahlah kalian wahai hamba-hambaku Beribadahlah kalian kepada Allah Dan janganlah kamu mensekutukan mensyarikatkan dengan Allah sesuatu jua pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menafsirkan ini dan beliau bersabda inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati al-isyraku billah ama inni lastu aqul ya'buduna syamsan wala qamara wala wasana. walakin a'malan li ghairillah wa syahwatan khafiyah Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku itu al-isyrak billah menyekutukan Allah Ketahuilah bahwa aku tidak mengata mereka itu menyembah matahari menyembah bulan berhala tetapi amal-amal yang diperbuat dengan tujuan selain Allah dan ada syahwat keinginan-keinginan yang tersembunyi. Jadi artinya di dalam ayat tadi wa'budullah beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu menyekutukan dengan Allah itu sesuatu artinya bukan beribadah kepada Allah dan menyembah matahari bukan itu tetapi maksudnya adalah beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskannya karena Allah. Beribadahlah kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai tujuan. Beribadahlah kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai maksud yang dituju. apabila kita beribadah kepada Allah tapi yang dituju bukan Allah nah maka itu namanya adalah menyekutukan Allah atau disebut dengan syirkul aswar, syirik kecil atau bisa juga disebut dengan ria Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata Arya ala salah satu wujud Ria itu ada tiga macam. Ahaduha ayyakida bi asli alihi li ghairillah wa yuridu bihi ayyurafa annahu lillah. Yang pertama bahwa ria itu adalah seseorang beramal tujuannya bukan karena Allah tetapi dia menghendaki dikenal orang karena Allah inya sembahyang inya bersedekah inya memberi makan orang itu kada karena Allah tapi inya ingin orang tahu itu karena Allah Nah ini adalah yang pertama daripada bagian ria. Bersedekahnya itu karena karena Allah. Tapi ini hendak dianggap kurang karena Allah. Nah itu artinya. Asani yang kedua ya fi syai fa idza tuli'a alai nasyid. Yang kedua macam ria itu adalah seseorang yang masuk pada sesuatu ibadah dia beribadah karena Allah maka apabila diketahui ibadahnya itu dia rajin beribadah nah ini beribadah itu karena Allah cuma ada orang tahu ada orang melihat lalu tambah rajin tambah semangat nah itu macam daripada riak al falis yang ketiga Dakhalatil amal bil ikhlas Wa kharaja bihi lillah Fa'urifa bidhalik Wa mudiha bihi Wa sakana ila madhihim Yang ketiga adalah Dia beramal itu karena Allah Sampai selesai amalnya karena Allah Dan kemudian diketahui orang Dan dipuji orang Maka dia tentram senang dengan pujian orang itu. Nah itu bagian daripada ria juga. Nah, ria ini adalah kita ketahui di samping hukumnya sudah jelas termasuk kabair dosa besar dan pula ria ini menjadikan amal ibadah itu menjadi tidak ada pahalanya. Nah pahalanya ada dosanya ada. Nah itu ria. Jadi yang dimaksud dengan firman Tuhan wa'budullah wa la tusyriku bih artinya beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu ria dengan ibadah itu. Wa bil walidaini ihsana dan lagi Allah memerintahkan dengan kedua orang tua berbuat baik ibu dan bapak berbuat baik. Maksud berbuat baik itu adalah perilaku kita, tingkah laku kita menyenangkan kedua orang tua. Nah itu ihsan. Ucapan kita, tingkah laku kita, akhlak kita, cara hidup kita, cara berpakaian kita, apapun bila menyenangkan orang tua itu ihsan, berbuat baik kepada mereka. Dan Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa ridha Allah biridal walidain wa suhtullah walidain. Keridaan Allah itu letaknya Keridaan orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Artinya, kalau orang tua kita senang lawan kita, Allah pun senang dengan kita. Orang tua kita marah dengan kita, Allah pun marah dengan kita. Apabila orang tua kita ini marah kepada kita, maka amal ibadah yang kita perbuat itu layampak, tidak ada manfaatnya. Jadi artinya berbakti kepada orang tua ini adalah menempati urutan kedua dalam agama kita. Sesudah beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Wabidil kurba dan berbuat baik dengan keluarga. berbuat baik dengan keluarga ini sesuatu yang sangat diutamakan. Artinya kalau kita bersedekah keluarga dulu. Hanyar ke orang lain. Wal yatama berbuat baik dengan yatama, anak-anak yatim wal masakin dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Apakah kamu tahu orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan? Padzalikal ladzi al yatim Itulah orang-orang yang bersikap keras yang tidak menunaikan hak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak terdorong hatinya untuk memberi makan orang miskin. Nah ini dimasukkan Tuhan dalam golongan orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa kalau kita berbuat baik kepada anak-anak yatim ini, dia akan memberi syafaat kita di akhirat. Orang yang sudah dipunis masuk neraka. Nah, begitu diserahkan malaikat ini masuk neraka. Tapi karena semasa hidupnya dia berbuat baik kepada yatim, akhirnya yatim-yatim itu memberikan syafaat selamat daripada api neraka. Orang miskin yang saleh, orang miskin yang riba dan sabar. Nah, ini pun diberi Allah daulah di akhirat, diberi Allah kekuasaan di akhirat. Kan orang-orang miskin yang saleh, orang-orang miskin yang takwa ini lebih dahulu daripada orang kaya masuk ke surga 500 tahun. itu adalah keistimewaan mereka. Di samping itu mereka diberikan Allah syafaat untuk mencari orang-orang yang dalam dunia pernah memberi pakaian kepadanya, pernah memberi minum kepadanya, pernah memberi makan kepadanya. Wal jari dil kurba dan jiran yang dekat Walajaril junub jiran yang jauh pendapat ulama macam-macam tentang jiran ini yang disebut jiran ada pendapat ulama yang mengatakan yang namanya jiran itu adalah 40 buah rumah kanan kiri muka belakang itu jiran kita nang taparak disebut ngarannya jaridil kurba jiran dekat Nang jauh ngarannya jaril junub nah, jiran yang jauh ada lagi pendapat ulama nangaran jiran itu adalah andai kata kita bersuara nyaring kita bakuciak menyeru kadangaran ke sana itu berarti jiran nang kadang-kadangaran lagi itu berarti bukan jiran Nah itu pendapat Sayyidina Ali Karamallahu wajah Wasahibi bil jambi dan teman yang di samping istri. Ujar sebagian ulama artinya berbuat baik kepada istri dengan menunaikan hak-haknya wabnus sabil dan berbuat baik kepada orang-orang yang putus perjalanan. Orang hendak ke Samarinda sampai di sini habis biaya. Ini Ibnu Sabil. Nah, mereka itu ada hak bagi negeri ini, orang kampung ini ada hak untuk dibantu agar dia sampai kepada eh, yang di maksudnya agar dia sampai ke tempat yang ditujunya. wama malakat aimanukum dan budak-budak yang kamu miliki. Itu pun ada hak pada diri mereka itu. Di mana kita diperintahkan Allah untuk memberikan menunaikan hak-hak mereka itu. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyah Allah telah menetapkan bahwa tidak boleh ada yang menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada orang tua. Nah ini menempati yang kedua. Sesudah taat kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah para muhibbin rahimakumullah. Di dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu parah di mana anak-anak itu sudah mendurhakai kepada orang tuanya. Nah, kita kesulitan, kita ngalih mencari orang yang bakti lawan kedua orang tuanya. Itu tanda akhir zaman. Di mana anak itu Nabi kita menjelaskan waladat rabbaha. Nah, itu perempuan melahirkan tuannya anak yang dilahirkan ini akhirnya jadi tuan oleh ibunya. Nah, jadi ibunya jadi pembantunya. Ibunya jadi pembantunya. Mestinya ibu yang dimuliakan, ibu yang dihormati, ibu yang disayangi, justru sebaliknya, ibu jadi pembantunya. Nah, itu termasuk tanda akhir zaman Di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه Barang siapa yang beriman dengan Allah ujar Nabi Beriman dengan hari kiamat Maka hendaklah dia memuliakan tamunya Hendaklah dia memuliakan tamu Tamu itu apa arti tamu? Nangaran tamu itu nang kayak apa? Para ulama mengatakan tamu itu daif itu adalah an-nazil bighairihi. Orang yang bertempat di tempat orang lain. Itu ngarannya tamu. Nah, kalau orang yang mencari kita tapi belum masuk ke rumah kita, belum tamu. Itu belum tamu, calon tamu. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kalau kamu hendak ke rumah orang berikan salam sampai sekian kali kalau kada ada jawaban pulang. Nah kita kada dituntut untuk memberikan izin kepada orang yang ingin menamu kita. Tapi kalau sudah kita izinkan dia masuk ke rumah kita, ini tamu. Nah, setiap tamu itu berhak inya kada bulik tiga hari tiga malam di rumah kita. Jadi ada orang mengantuk itu belum tamu. Nah kalau sudah kita buka pintu, sudahnya masuk ke rumah, nah ini tamu wajib dimuliakan. Artinya kita beri makan nih pada jam makan, kita beri minum, kita tempat untuk inya istirahat. Nah, sehari kita makani dengan makanan yang istimewa nah, hari yang kedua tak orang sedikit nah, hari yang ketiga makanan biasa hari yang keempat suruh bulik nah, cukup tiga hari kewajiban kita memuliakan tamu itu jadi orang yang masih belum masuk ke rumah kita belum kita izinkan masuk ke rumah kita itu belum tamu belum tamu ngarannya Naman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim baibahu barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat fal yukrim baibahu maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir fal yasil rahimah hendaklah dia silaturahmi. Orang yang tidak ada berhubungan antara keluarganya itu dianggap kada beriman dengan Allah dan hari hari kiamat. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat faliyakul khairan aw liyasmut hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Disuruh kita berkata-kata yang baik. Kalau kita kada bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak baik. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه Rasulullah SAW bersabda, senantiasa Jibril berpesan kepadaku dengan jiran. Nah, selalu Jibril memberikan pesan kepada Nabi, jaga jiran. Ya, tunaikan hak jiran. Hargai jiran. Sampai-sampai aku menyangka ujian Nabi bahwa jiran itu mewaris lawan jiran sebelahnya daripada saking kuatnya hubungan jiran dengan jiran yang satunya. Nah para muhibbin rahimakumullah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau Apa hak jiran itu? Bagaimana kita supaya bisa lulus dengan menunaikan hak jiran itu? Rasulullah SAW menjawab in istaqradaka tahu kalaunya hendak berhutang lawan engkau hutangi nah ini jiran dan jiran ini kada pilih agama jiran kada pilih agama walaupun orang Nasrani walaupun orang Yahudi apalagi orang Islam nang jahat tetap ini ada haknya kepada kita. Imam Sahal At-Tustari Romasin betatai lawan orang nang kada Islam. Tetap ada hak jiran. Jadi jiran ini di luar daripada hubungan keagamaan. Walaupun ini orang Yahudi, walaupun ini Nasrani, walaupun ini ahli pasik, ahli zalim, tapi karena tetangga, Nah, kalau kita ada lebihan sesuatu yang mesti diberikan, berikan kepada jiran. Jangan pandang agamanya. Nah, jiran itu jar Nabi haknya jika dia hendak minta hutangi, hutangi. Ini stakrabaka akrattah. Jika dia hendak berhutang, hutangi. Wa ini sta'anaka a'antah jika dia minta pertolongan kepada engkau, tolonglah dia. Engkau tolong akan dia. Wa in ihtaja a'taita. Jika dia ada satu hajat kepada engkau, berikan hajatnya itu. Wa in marida utta. Jika dia sakit, jenguk, ilangi. Wa in mata tabi'ata janazatah jika dia wafat meninggal dunia antar jenazahnya. Wa in asabahu khairun sarraka wa hayyantah jikalau jiran itu ada dapat kebaikan, ada dapat keberuntungan, gembiralah engkau. jiran ini dapat napakainya, keberuntungan. Nah kita mesti gembira. Wa in asabathu musibatun sa'atka wa azzaitah. Jika dia dapat musibah, engkau sedih. Dan engkau hibur dia. Nah, macam-macam lagi Nabi kita menyatakan tentang hak jiran itu. La yu'addiya haqqal jar illal qalil mimman rahimallah. Ujar Nabi kada akan bisa menunaikan hak jiran ini kecuali sedikit orang daripada orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita kada bisa sepenuhnya menunaikan hak jiran ini, nah hendaklah diubati, nah, ditambali dengan doa-doa kebaikan daripada kita. Kita kada tak hilang inya garing, kita kada tak antar jenazahnya, yang berhutang pernah kita kadang menghutangi nah, banyak hak-hak jiran yang kita kadang bisa melaksanakan nah untuk menutupi menutupi itu perbanyak doa untuk mereka Allahumma gfirli dhunubi walijari ya Allah ampuni dosaku ampuni dosa tetangga-tetanggaku itu yang diperbanyak lagi nah, kalau kita baca apa baca tahlil baca apa berikan pahalanya agar disampaikan Allah kepada jiran kita.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 الله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم